Kama fa'ala Abu Bakar haitsu tara Umar sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar ketika memilih Umar. Al-amru salis perkara yang ketiga Ida taghallaba wahidun minal muslimin. Yang ketiga, kalau seorang dari kaum muslimin mengalahkan yang lain. Wa Anas nas li imaratihi dan berhasil menundukkan manusia di bawah pimpinannya, maka dia pun sah sebagai penguasa.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 Allah memberikan manfaat untuk kaum muslimin dengan munculnya Abdul Malik ibn Marwan. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Wa naqadat bayatuhu. Maka akhirnya terjadi pula bayat pada Abdul Malik bin Marwan dan sah. Wa sami'al muslimun lahu, kaum muslimin di lain tempat mendengar dan mereka ridha.